Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la kullu ilahim bima khalaqa wa ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Mata Matta Allah, Mata khuda orang ngangkat sapa Allah Allah. Mata khuda orang ngangkat sapa Allah Allah Waladin saking anak sapa wae utawa saking nopo iki akibat nopo mawon. Matta khuda orang ngalap sapa Allah Allah min waladin saking anak sapa wae utawa saking akibat sapa wae. Wa orang lan ora ana iku serta ma'ahu iku sertane Allah. Wa makana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa mi ilahin sapa pangeran sapa wae. Wa ma kana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa min ilahin sapa pangeran sapa idan Idzan nalikane mengkono ae laukana diparil ana diandhekan ana iku ma'ahu sertane Allah sapa ilahun pangeran liyane Allah. La dhahaba yaktine gowo utawa mandiri utawa nggih megawa utawa mandiri kulu ilahin sapa saben-saben pangeran. Bima kelan perkara khalaqa kang gawe sapa kulu ilahin. Manane infaroda tegese ngijeni sapa kulu ilahin bihi kelawan makholako.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 mughalabatan krana saling mengalahkan kafi limulu dunya kaya dene kelakuane pira-pira penguasa dunya subhanallahi iklan wa suci Allah tanzian iklan bersihna lahu maring Allah amma sange apa ya sifuna kang nyifati sapa kufar hu eng Allah bihi iklan ma mimma sing perkara dikira kang disebut apa ma Allah niku alimil ghaibi zat sing pirsa alam ghaib wa syahadati lan alam sing ketok Manane ghaib mati kese perkara hoba kang ora ketok apa ma, wa malan perkara syuhida kang den sekseni apa ma. Lafat alimul hobi bil jari klan sifat sifatun udah dadi sifat. Wa kelan klan rafa sebagian ah alimul hobi wa syahadah. Khobaru huwa yaku dadi khobari huwa muqaddaron hale den kira kira no Fata alam moho moho luhur et eh, azumat kese moho luhur sopo wa amma sanging apa wa yusrikuna kang padha nyirikno sopo ngakeh hung Allah ma'hu serta nimah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 Itfa nolak osiro bilati kan perkara hiya kang telati ahsanu luwih bagus. Ail khoslati tegese kelawan tingkah perilaku hiya kang te khoslah rupane minas sofi iku nyepuro. Wali rodi lan warang ngurusi anhum saking kufar. Kalau ada keburukan, tolak klan ape, kue nolak klan ape asayata ing barang ele ada hum tegese oleh ngelarani kufar, iya kai ing Muhammad. Wa hadza utawi iki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita lan perang. Nahnu tengsun wa alam iku dat sing pirsa bima kan perkara yasifuna kang yifati sapa wong akeh hu ing ma. Ayu kadzibuna tegese nglakoni pendustaan sapa kufar wa yaqulu lan ngucap sapa kufar. Fanu jazihi mongko males ingsun ing kufar alihi ing atase ma. Wa kul ngucap sira Muhammad Rabbi, doh pangeran ingsun, auzu nyuwun bau reksa ingsun. Atasimu tegese nyaun bekti ngureksa sapa ingsun bika kelan panjenengan min hamazati ini saking pira-pira ridwane setan nazakhatihim tegese pira-pira napa ridwane setan bima kan perkara iwaswisuna kang ngeke iwaswas sapa setan bi iklan ma wa audzulan nyuwun bawreksa ingsun biye kaklan panjenengan robi do pangeran ingsun ayah durun yen to nekani sapa setan ingsun fi umuri ing dalam urusan ingsun Li'annahum krana saat temne asyayatin ini nama yahduru nam sing teko sopo syayatin bisuken klan go kaelean. Hatta idza jaa sing nalikane teko ya te hatta bangsa ngawiti kalam nalikane teko ing salejine wong akeh wal mautu kematian ahatta humul mautu. Waro ana ningali sapa wong mak adau ing gon duwe wong menanari sengen roko, wa mak adau don duwe wong menal jannati sing swarga lau aman lamun. Iman sopo man kala mongko ngucap sopo man Rob utawa kala ngucap sapa ahaduhum rob do pangeran insun irjiun kula aturi balekno panjenengan insun Al jam'u te jamano irjiu ngangge domir napa jamak utawa wawu jamak iku li takzimi krana takzim. La ali menawa ingsun amal nglakoni ingsun salihan ing amal saleh bi an asyhada gambare arep insun sing ingsun alla ilaha illallah. Ora ana pangeran kecuali Allah yakunu fi ma taraktu kallah. Fima ing dalam perkara taruk tu kamu wis no ingsun doya tu tegese nyonya ingsun min umri saya umur ingsun ai fi muqabalatihi iya tegese ing dalam mau doya tu. Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa iluha. Innaha saat temne kalimah kala aja mengkono laru juat tegese ora ono bali kumujud. Innaha saat temne kalimah rabbirjiun iku kalimatun iku kalimah subhanallah. Huwa kang utawi ahaduhum qaliha sing ngucap kalimah. Toh wala faidata lan ora ana faidah fi ing dalam kalimah. Wa mi waraihim lan saking masa depane to ngarep-ngarepe kufar e amamahum to amamihim tegese ngarepe kufar barzakhun te ono alam pemisah. Hajizun tegese alam pemisah ya suduhum kang alang-alang apa hajiz ing kufar an dirujui sanging bali ning donya. ila yaumi basun tumeka maring dina sing dintangekno sapa kufar toh wala ruju'a lan ora ana mungkin bali ku maujud ba'dahu ba'dal barzah atau ba'dahu ba'dal maut iki fa idza nufikha fisur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 Niki kan dawe pangeran, andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling nopo mengalahkan. Jadi misalnya si Toei kepengen gawe langit, si Toei kepengen ora. Berarti ketika langit nyatane ono menang semua. zaman sampean kalau bedai, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu tidak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan.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 Zaid. Lah iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti dunia iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ono iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pinternya Nabi Musa gitu. Ya, Jadi ciri utama ulama itu fatonah cerdas. Mergo Nabi Musa tahu nyifati pangeranku gagal, padahal sifatnya seru.